Adapun mukaddimahnya akan kita bacakan satu hadis Nabi SAW sing sebab sifatnya begini sigharul ayun matanya kecil sigharul ayun matanya kecil sipit khumrul wujuhi wajahnya itu kemerah-merahan dhafal anfi dhafal anufi dhafal unufi hidungnya tidak mancung dipintal dari apa? Sandalnya dipintal dari rambut. Yang baru kami hadirkan di sini bukan tentang sifat orang tersebut. Kita tidak boleh mengatakan bahasanya itu adalah orang Cina, orang Turki, orang Sebab di sini para ulama mengatakan kalau kalimat Turk itu adalah satu kaum bukan apakah Turki. Turki banyak ulama besar. Kalau bicara Cina, perkembangan Islam di Cina juga besar. Dan kita tidak seperti sebagian orang di saat mendengar Ya'jud wa Ma'jur seperti matahari terbit dari timur dan seterusnya. Tapi ini dianggap sebagai tanda-tanda kecil ini. Dan yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya hari kiamat itu akan tiba. Sudah jangan mikir kapan tibanya, sudah. Yang jelas hari kiamat akan datang. Dan setelah itu lihat, akan digiring di padang mahsyar. Yang ahli surga menuju surga, yang ahli neraka menuju neraka. Yang perlu kita berasuh hari atau seribu tahun yang akan datang karena dia orang soleh. Kalau mata pun dia berzah mendapat kenikmatan. Bagi ahli maksiat orang kafir pun juga sama, dia mendapatkan siksa. Hanya bagi yang hidup dengan diulang-ulang istilah kalimat hari kiamat saat Sesaat disebut Al-Qari'atu Mal-Qari'ah dan sebagainya. Hari kiamat, itu maksudnya apa? Agar menambahkan keyakinan diri kita bahwasanya kiamat itu akan tiba. Sehingga apa? Dan setelah adanya kiamat ada lagi kehidupan baru lagi setelah itu kiamat tiba kita sudah punya bekal. Dan kapan hari kiamat tiba kita adalah ahli iman, ahli la ilaha illallah. Sebab nanti dihabarkan itu sudah hari kiamat kubra dekat umat Islam tidak ada yang tersiksa. Tidak ada yang tersiksa dengan dahsyatnya tibanya hari kiamat. Sebab ahli iman akan mencium satu udara sejuk, tiba-tiba setelah itu dicabut nyawanya oleh malaikat dan selesai kisahnya. Ahli iman. Dan padang mahsyar yang katanya mengerikan pun bagi ahli iman adalah kenikmatan. Tidak ada masalah hanya mabainad duhri wal ashri seperti antara waktu duhur dengan waktu asar dan bersama Nabi Muhammad di bawah payung Allah Subhanahu wa taala biarpun di padang mahsyar karena ahli iman maka akan dimudahkan nanti dapat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah hari kiamat itu akan tiba agar kita saat ini ber kita tidak tidak mengarah kepada itu semuanya. Kita akan mengarah kepada bahasanya hari kiamat itu akan tiba dan harus tiba dan harus datang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi masalah masalah adalah kita punya persiapan atau tidak untuk menghadapi hari kiamat tersebut kalau tidak punya persiapan maka kapanpun hari kiamat kita akan sengsara kalau kita punya persiapan kapanpun hari kiamat adalah juga tidak ada masalah bagi kita maka menjadilah orang yang aman dengan hari kiamat menjadilah orang yang di saat datang hari kiamat dia tidaklah takut lagi aku harus berbuat untuk hari kiamat. Dan itulah orang cerdas. Al-Qayyisu orang cerdas adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah yang selalu berpikir untuk dirinya bagaimana kehidupan nanti setelah kematian. Makanya diingatkan ini loh, saat hari kiamat itu akan tiba, selalu diingatkan oleh Nabi berulang-ulang agar hamba yang beriman itu bisa punya persiapan untuk hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada eh, saya. Saya ingin bertanya bu ya. Saya merasa eh, Bunda merasa sedih Bunda. ya. Karena saya meninggalkan suami di rumah. Mohon maaf Bunda, bu ya. suami saya ini apa saya tuh melihat eh, keadaannya sedih banget bunda Buya karena dia udah uh, seumur ibaratnya udah 60 lebih tapi dia masih untuk ibadahnya masih belum masih sholatnya masih bolong-bolong dan mungkin itu saja yang saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang dikeluhkan oleh ibu, ibu baik. Tidak ingin suaminya masuk neraka, mendengar melihat suaminya tidak sholat, ibu menangis. Ibu sudah benar, dimulai dari itu ibu. Dimulai dari kita nyesal, ternyuh, melihat saudara, kerabat, tetangga, suami, istri tidak sholat, hati. Jadi nggak boleh ada kalimat putus asa. Jadi ibu mengajak suami sekali dapat pahala, ngajak dua kali dapat pahala, ngajak tiga kali dapat pa pahala. Dan ingat umat Islam di, di, dimanapun berada yang tidak sholat. Ini Alhamdulillah insya Allah menjadikan mereka selamat nanti insya Allah. Orang Islam yang tidak sholat itu bukan karena mereka nentang Allah. Kalau ditanya masuk neraka takut mereka. nentang Allah enggak. Jadi insya Allah mereka tidak sejak perang dengan Allah. Ini. Insya Allah mereka bakal selamat. Tapi kita yang melihat mereka nggak boleh cuek. Maka pertama yang harus ada di hati kita, di saat kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, hidupkan hati. Terenyuh. Kalau sudah hati terenyuh, maka nanti akan mudah ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada upaya untuk menyelamatkan orang tersebut. Tapi yang menjadi masalah kalau kita cuek. Lihat, oh, surga lewat masjid, nggak bisa. Masjidnya digandoli sama yang tidak sholat. Kiainya masuk neraka duluan. Nggak, nggak sadar kadang-kadang. Ah. Makanya kita di sini betul, tukang sholat. Kalau tidak sholat jangan kerja di sini. Karena apa? Urusannya dengan Allah. Santri segini banyak, belum ada jaminan diterima, tapi kalau ada satu tukang tidak sholat, pasti diterima dosa itu. Waduh, saya rugi. Nah ini harus tegas itu. Berangkat dari terenyuh. Kita tidak rela ada orang yang meninggal sendiri. Kalau orang lain nggak mau kita selamat. Tapi kalau kita cuek, dia tidak sholat, kita biarpun sholat, tapi kita cuek, dia akan menuntut. Itu cuek sama saya ya Allah, biarpun dia ahli sholat, tapi nggak pernah ngajak saya sholat, nggak pernah doain saya sholat, nggak pernah membawa saya sholat. Akhirnya pemasuk neraka sekalian. Ya. Eh, inilah. Ya. Jadi benar ibu, adapun saran selanjutnya apa? Ajak dengan keindahan. Karena sudah sepuh, biasanya sensitif, banyak banyak macam-macam, ada asam urat, ada ini, ada itu, gampang marah, lagi mati, cepat sholat. Bukan begitu ya. Bukan, bukan begitu. Tapi diubah dengan bahasa-bahasa yang lembut dan indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya kami mohon maaf barangkali pertanyaannya agak uh, tidak sesuai dengan tema. Uh, kami ingin menganyan ada tetangga jauh yang menawar dengan harga lebih mahal, kemudian agak tet ada tetangga dekat yang menawar itu lebih murah uh, dengan selisih sekitar 20 juta. Uh, yang saya tanyakan uh, sesuai dengan hadis Nabi bahwa Mangkana kana yu'minu billahi, billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Dan saya ingat hadis itu dan gimana saya harus e, memilih sedangkan itu tetangga dekat saya. Begitu pertanyaan saya. Memang di dalam fikih ada namanya hakus syuf'ati. Syuf'ah itu adalah pembahasan jika kita menjual satu sesuatu yang sesuatu tersebut adalah milik berdua, maka hendaknya kita jual kepada teman kita sebelum kita jual kepada orang lain. Karena apa? Kalau jual sama orang lain takut nggak cocok keganggu, ya kan? Misalnya satu rumah, rumah itu kongsian kita beli, Anda dengan kami belanja 200 juta untuk beli rumah. Tatanya setelah beli rumah, ya mau dijual hak saya mau saya jauh, ah itu yang secara hukum dilindungi, yaitu sesuatu yang susah untuk dibagi, apa susah untuk yang jika diambil oleh orang bakal membahayakan, merugikannya. Tapi ada bab akhlak saja, tidak masuk bab hakus syuf'ati akhlak. Misalnya apa? Sesuatu yang beda tempatnya. Kayak rumah, kita bertetangga. Makanya misalnya, kalau Anda punya sawah, adab yang sangat mulia, kalau Anda punya sawah, maka hendaknya jika ingin menjual sawah, tawarkan kepada orang yang paling dekat dengan sawah kita. Itu adab. Sebab biarpun anda jual ke tempat lain tidak akan keganggu karena sawah ada batasnya sendiri-sendiri. Cuman adab yang sangat mulia adalah kita jual kepada tetangga kita. Dan itu betul yang ditanyakan tadi. Tapi itu hanya bab adab saja. Jadi kalau anda menjual kepada tetangga jauh, dengan harga lebih mahal hak anda itu. Tapi kalau anda ternyata menjatuhkan harga untuk saudara anda, kemuliaan bagi anda, kemuliaan bagi anda. Cuma tidak wajib. Dan jika anda menjual kepada orang yang jauh tadi dengan harga lebih mahal, tidak dosa. Karena milik anda. Dan tidak akan merugikan kepada tetangga anda. Jadi anda boleh menjual kepada siapapun. Cuma kalau anda berkata kepada tetangga dekat, ya sudah aku turunkan harga untuk kamu, nggak apa-apa. Itu kemuliaan bagi anda yang luar biasa dan itu insya Allah bersama Nabi yang Nabi mengatakan, ayo mangkana yu'minu billahi wal yukrim jarah. Yang beriman kepada Allah dan akhir hendaknya memuliakan tetangga dan hak tetangga luar biasa. Hak tetangga itu ada hak yang tiga tingkat. Kalau tetangga itu adalah kerabat, tetangga itu beragama Islam dan hak tetangga. Kerabat agama Islam. Bahkan kalau orang kafir pun tetangga kita punya hak yang harus kita perhatikan, yaitu hukukul jiron, haknya bertetangga. Biarpun dia bukan kerabat, biarpun dia agamanya beda. Lihat begitu indahnya Islam. Jadi kalau anda menjual kepada tetangga dengan harga lebih murah, kemuliaan pada anda. Dan kalau anda menjual kepada orang jauh, tidak haram. Karena suf'ah yang di situ bisa diajukan ke mahkamah, bukan itu babnya. Tapi itu adalah makna memperhatikan tetangga penting. Dan hati anda hati yang baik insya Allah. Kalau terpaksa Anda harus turunkanlah, biar tidak 20 juta, 10 juta gimana naik turun. Bedalah. Kalau menurut Anda 20 juta adalah banyak, ya jangan dipaksain. Karena mungkin Anda punya kebutuhan. Tapi kalau bagi Anda 20 A, ah, entenglah 20 buat tetangga pun demikian, tetangga-tetangga saya kebaikannya sudah banyak dengan saya, rugi 20 juta enggak apa-apa. Allah menilai dan itu sedekah dan Allah akan ganti dengan kemuliaan kalau Anda jual kepada tetangga. Apalagi ada plusnya, tetangga baik, Orang agamanya benar, kemudian cita-citanya mulia. Untuk membangun pondok misalnya, atau madrasah, musola, kasihkan. Akan tapi ingat, itu kemampuan anda. Sebab sedekah tidak boleh dipaksakan. Kalau ternyata anda ingin menjual kepada tetangga jauh dengan harga lebih tinggi, nggak apa-apa pak. Barangkali setelah itu, tanda tanda apa tanda anda itu adalah punya cinta kepada tetangga 20 juta itu kan selisih. Anggap saja 3 juta hadiahkan kepada tetangga. Ini kemarin saya jual tanah, aku jual kepada yang lebih jauh dan memang lebih mahal. Akan tapi ada sedikit uang hadiah untukmu 3 juta. Allah. Ini baik benar nih mau pisah denganku, tapi memberikan hadiah 3 juta. Anda masih untung 17 juta. Jadi tetap harus sambung dengan tetangga. Itu saja.